wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sudah Ibu Yuli sudah bilang Untuk hari ini kita tidak membahas dulu Masalah bulughul malam, Tapi kita akan masuk ke judul lain kalau saya berikan judul sebenarnya Tapi jangan salah paham dulu dari judul ini ya Sebelum selesai materinya Ini bukan dukungan Bukan ada program apapun di dalamnya Tapi murni penyampaian agama Jadi judulnya itu Siapa pemimpinmu Atau siapa presidenmu sebenarnya Gitu ya Kita mulai tema ini dengan melihat bagaimana pentingnya pemimpin dalam Islam. Seperti apa Islam melihat seorang khalifah, raja, presiden, pemimpin umumnya. Pemimpin dalam Islam sangat dianjurkan. Harus ada. Tidak boleh tidak ada. Saking pentingnya sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan di dalam hadis Bukhari, janganlah dua orang dalam riwayat dikatakan tiga orang di antara kalian safar kecuali sudah memilih salah satunya jadi pemimpin safar. Jadi cuma dua orang saja atau tiga orang tetap harus ada pemimpin dan dipilih. Jadi istilahkan akhir safar. Kalau dua orang safar atau tiga orang, tunjuk satu orang. Siapa kira-kira orang yang paling bijaksana, maka ditunjuk. Kamu ambil safar ya. Fungsinya apa ambil safar itu? Menunjuk ya, tempat yang tepat untuk istirahat, mengambil keputusan kapan berhenti, kapan tidak. kalau ada sesuatu, dia yang dahulu e, menanggulangi, mengatasi masalah yang ada itu hanya sebab. Berarti dalam Islam masalah sepele saja mungkin di mata manusia tanda kutip ya. Sedangkan orang kafir saja harus ada amirnya, harus ada pemimpinnya. Tidak bisa enggak. Kemudian dari sisi lain Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara kepatuhan orang beriman itu dengan kepatuhan pemimpin. harus ada Islam. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. fa fi تنازعتم في ila Allahi wa الله al-ayat Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian eh, Hai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemerintah kalian pemimpin kalian. Kalau seandainya kalian cekcok, clash, tidak cocok dalam satu permasalahan antara masyarakat dengan pemimpinnya, maka kembalikanlah perkaranya kepada Allah dan Rasulnya. Ayat ini menjelaskan adanya perintah dari Allah untuk patuh kepada pemimpin, berarti harus ada pemimpin. Juga dalam sebuah hadis riwayat yang sahih di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man ata'ani faqad ata'a Allah. Wa man asani faqad asa Allah. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Wa man asa amiri faqad asani. Kurang lebih terjemahannya siapa yang mentaati aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mentaati beliau dalam perintah-perintah dan larangannya maka dia telah mentaati Allah dan siapa yang mentaati dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Siapa yang patuh pada pemimpinku, jadi Nabi SAW itu maksudnya telah menjelaskan ada pemimpin yang beliau inginkan, gitu kan? Maka dia telah mentaatiku dan siapa yang yang mengingkari atau bermaksiat dari pemimpinnya dari pemimpinku, maksudnya pemimpin yang Nabi tunjuk, gitu kan? Maka dia telah bermaksiat kepada Hadis ini menjelaskan lagi kepada kita bahwasanya ada pemimpin dalam Islam. Bahkan saking pentingnya Nabi Muhammad SAW menekankan bagian daripada kepatuhan kepada beliau dan kepatuhan kepada Allah adalah patuh kepada pemimpin yang ada. Gitu kan? Dan pemimpin di sini maksudnya adalah nanti akan kita sebutkan seperti apa sebenarnya kriteria mereka. Ya, siapa yang diinginkan oleh Nabi saw Siapa yang Allah inginkan menjadi pemimpin masyarakat kita? Gitu. Jadi ini akan ada nanti poin-poin yang akan dibahas. Kita masih menjelaskan dulu sebuah poin tentang masalah seberapa penting pemimpin dalam Islam. Gitu ya. Kemudian kita lihat juga Nabi Muhammad SAW mempraktekkan sendiri. Beliau menjadi pemimpin pada saat hijrah ke Madinah. Beliau menjadi nabi dan raja. Beliau menunjuk setelah beliau meninggal atau akan meninggal, Abu Bakar jadi pemimpin. Abu Bakar mewasiatkan surat kepada muslimin untuk memilih Umar. Umar eh, waktu meninggal eh, menunjuk beberapa orang yang tersisa dari sahabat ya yang eh, apa namanya tersisa dari yang sepuluh jamin surga enam orang itu dipilih untuk menunjuk salah satu di antara mereka berpilihlah Utsman lalu waktu Utsman meninggal masyarakat hanya memilih Ali salah satu kandidat yang memang masuk pada saat itu yang dari enam orang yang dijamin masuk surga yang tersisa di sana Umar radhiyallahu anhu ajma'in. Berarti memang penting sekali pemimpin itu. Kita lihat ada berdiri raja pertama dalam Islam di Nasir ada Abbasiyah, ada Uthmaniyah setelahnya. Semua itu menandakan memang pentingnya pemimpinan. Ada statement yang menarik di sini statement yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "La yuslihun nas illa amir." Tidak bisa Ya, manusia jadi baik kecuali ada pemimpinnya. Nggak bisa. Tanpa pemimpin nggak mungkin. Tidak mungkin manusia baik tanpa pemimpin. Kalau sebuah negara nggak ada presidennya, nggak ada rajanya, kacau baru negara itu. Dan memang harus satu orang saja, nggak bisa lebih. Nggak bisa pemimpin dua orang. Sebuah instansi, lembaga, harus ada ketua yayasan, harus ada di perusahaan dirutnya. Jadi satu orang, kalau enggak maka akan kacau nanti. Dan memang dia menentu keputusan final dari instansi lembaga tadi, yayasan, negara, memang dia keputus. Dia memutuskan. Dia boleh menampung saran-saran, tapi terakhir keputusan di tangan dia. Makanya untuk menjadi seorang sosok pemimpin nanti ada syaratnya gitu dalam Islam. Beliau mengatakan manusia tidak bisa baik kalau harus ada pemimpinnya. Jangankan manusia, hewan-hewan saja ada pemimpinnya. Kalau kita lihat jaja, rombongan jalan itu di depan sekali pemimpinnya. Di mana pemimpinnya jalan, yang namanya ikut. Kuda, rusa, apa saja ikan, semua itu ada pemimpinnya. Pasti ada. Semut kita kenal ada rajanya, ada ratunya, semua begitu. Dan apapun yang diinstruksikan oleh pemimpinnya pasti dipatuhi. Seperti itu gambaran. Jadi memang penting sekali ada pemimpin. Lalu beliau mengatakan Eh, eh, eh, birrun kana au fajir. Baik pemimpin itu patuh, orangnya bir, orang yang bertakwa, orang yang beriman, gitu kan? Atau fajir, atau dia beriman tapi masih banyak pelanggaran-pelanggarannya. Maka para sahabat Ali bertanya, waktu itu kebetulan Ali radhiyallahu anhu jadi, jadi khalifah ya jadi raja. Ditanya, "Ya Amir Mukminin, hadza bir, sama baru fajir?" Kalau ini orang yang bir, orang yang patuh kepada Allah, pantaslah kita jadikan pemimpin. Tapi kalau orang fajir, ada pelanggaran-pelanggaran agamanya, jadi kan? Walaupun dia dasarnya orang beriman, tapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Seperti kita sekarang banyak pemimpin begitu kan? Sholat iya, tapi kemaksiatan masih masih lah contohnya. Tapi kata Ali nggak bisa, harus ada pemimpinnya. Baik masyarakat itu semuanya beriman Sehingga yang diangkat pemimpin beriman Atau masyarakatnya memang dasarnya bobrok Harus ada pemimpinnya juga yang bobrok dari diri pasti Otomatis gitu kan ya. Gak bisa, kalau tanpa pemimpin tidak bisa mereka bisa rapi Para sahabatnya bilang kalau orang bir, orang yang baik, wajar Tapi kalau orang fakir, gimana caranya kita harus angkat dari pemimpin Gimana caranya karena konsekuensi kepatuhan Apa kata Ali oleh juga mengatakan Wa inna bihi sesungguhnya dengan pemimpin yang fajir tadi saja gitu, maka akan yu'amman as-subul semua jalan-jalan akan aman minimal terjadi jalanan akan aman bayangkan kalau tidak ada pemimpin bagaimana keadaan jalanan sekarang Indonesia ini kalau nggak ada presidennya bayangkan aja bagaimana jalan tidak ada jalan seperti kita sekarang akan kacau balau semua tapi mimbar ada pemimpin akan ada hukum. Hukum belum semua diterapkan pun tetap akan rapi, gitu ya. Kemudian dikatakan wayajiru fihi baik dan dia akan mendatangkan ya pendapatan negara. Wa yajru au yuqatil fihi adu. Dan dengan dia juga setiap musuh yang mau menyerang akan dilawan. Ya, presiden itu atau raja itu walaupun dia fajir, tapi kalau ada yang menyerang negara kan dia rela. Tetap akan ada itu. Wa yaqulullahu muslim fi baladini amina hatta ya'tiyahul maut. Dan setiap muslim dalam kondisi ada pemimpin di negaranya, itu dia bisa menyembah Allah dalam kondisi tenang sampai dia meninggal. Kan begitu. Seperti Indonesia sekarang dengan adanya kekurangan-kekurangan yang terjadi, tapi jelas setiap muslim bisa beribadah dengan tenang. Kesimpulannya adalah pemimpin poin pertama penting sekali pemimpin termasuk dalam ajaran agama kita Islam sangat ditekankan harus ada tadi kasus safar harus ada amirnya dengan Rasulullah SAW memilih Abu Bakar, Umar, Umar Abu Bakar memilih Umar dan seterusnya. Kemudian hadis Nabi SAW dari Bukhari Muslim yang menjelaskan siapa yang mentaati Allah dalam mentaati Allah, sampai yang mentaati Allah, siapa yang eh, bermaksud kepada kepada Allah, sampai yang mentaati pemimpin yang aku inginkan, dengan yang aku tunjuk kata Nabi SAW. Sekretari yang beliau jelaskan, maka berarti dia telah mentaati siapa yang bermaksud kepada pemimpin yang aku tunjuk, maka berarti dia telah bermaksud kepada jelas sekali dalam Islam ada pemimpinan. Baik. Tapi di sini Nabi Alaihi Wasallam menekankan sekali nanti ada syarat jadi pemimpin. Kita titik beratkan di poin ini dulu. Bahasan kita yang kedua adalah apa syaratnya jadi pemimpin dalam Islam. Syarat pertama mutlak tidak bisa ditoleransi ini. Harus seorang muslim. Gak boleh wilayah orang Islam mayoritasnya dipimpin oleh non muslim tidak boleh mutlak ini sifatnya mutlak kecuali kalau kita sedang hidup di wilayah non muslim dan muslimnya minoritas lain apalagi negara seperti Indonesia Indonesia ini dikenal seluruh dunia negara Islam belum pernah saya ketemu teman saya di Madinah waktu saya masih kuliah itu kalau ketemu kamu dari mana? Dari Afrika kah? Dia dari Afrika, dia dari beragam macam negara Afrika, dari Mesir, dari Kudus, dari Sudan, dari Somali, dari macam-macam. Di Nigeria, teman-teman dari Afrika dulu, atau teman-teman dari Eropa, ada dari Prancis, ada dari Italia, ada dari Amerika, dari seluruh dunia waktu itu ada kuliah. Setiap ketemu kamu dari mana? Tanya saya ini. Saya bilang saya dari Indonesia. Pasti langsung mereka acungkan jempol sambil berkata negara Islam yang Langsung dicap negara Islam. Ada apa? Kenapa kok Indonesia dikatakan negara Islam? Padahal ada banyak teman bukan banyak ada sebagian di antara kaum muslimin sekarang yang terkena fitnah takfir namanya. Apa itu fitnah takfir? Mereka menganggap Indonesia bukan negara Islam sehingga mengkafirkan pemimpinnya dan mengkafirkan orang-orang yang tidak atau yang mendukung pemimpin itu. Ini pemahaman yang keliru ya. Indonesia memiliki kriteria pemimpin dan kriteria negara Islam karena negara Islam itu ada tiga syaratnya untuk jadi negara Islam. Yang pertama pemimpinnya harus Muslim. Dari Soekarno sampai SBY Muslim kan belum pernah ada orang Muslim memimpin kita. Walaupun ada kekurangan. Ingat tadi statement Ali, fajir. Fajir itu artinya orang yang masih punya pelanggaran agama, tapi dia Muslim. Yang kedua, syarat negara Islam itu mayoritas penduduknya Muslim. Indonesia itu sudah terpenuhi kira ini kan. Kita 85% lebih Muslim. Yang ketiga, menerapkan syariat Islam dalam kehidupan mereka. Nah, kita diberatkan ke poin ketiga ini. Di Indonesia memang masih ada syariat atau bagian daripada syariat yang belum diterapkan seperti sekarang kasus Brunei mau terapkan gitu kan tentang masalah hudud misalnya pencuri dipotong tangannya zina dicambuk itu yang belum kita terapkan orang membunuh dipenggal lehernya ya tapi kita di Indonesia ini menikah dengan cara Islam cerai dengan cara Islam warisan Islam kita punya departemen agama kita punya MUI Majelis Ulama Indonesia kan gitu Kemudian di Indonesia masjid-masjid ditakmir. Boleh dipakai sholat, azan pakai mic. Kemarin saya waktu di Australia, nggak dengar azan, nggak ada azan. Memang dilarang oleh pemerintahnya. Jadi orang azannya dalam masjid, orang cuma lihat jam waktu masjid baru Kalau nggak bisa, mana masjidnya jauh satu sama yang lain gitu. Di Indonesia kita teriak-teriak pakai mic, bahkan kadang-kadang kayak orang mau berantem tanda kutip miknya menghadap ke sana, misalnya menghadap sini, gitu kan? Ribut. Boleh meski ditakmir, pengajian kayak kita sekarang boleh ada, gitu kan? Jemaah haji boleh berangkat. Malah pemerintah yang lepaskan jemaah haji. Ya. Kemudian Ramadan yang akan tiba sebentar lagi. Ada apa dengan Ramadan? Diiklankan. Boleh kuasa. Bahkan ada peraturan pemerintah menutup tempat-tempat maksiat Berarti kan ada upahnya ya. Kalau saya sering bahasakan Indonesia ini, kalau masalah syariatnya Allah tadi poin ketiga itu 90% dijalankan. Tinggal 10 persen yang belum. Jangan ban mobil kita kempes, mobilnya semua dibuang. Iya kan? Ini batin tambal, lalu di mobilnya. Udah, Indonesia ini Nggak gampang bangun sebuah negara itu ada apa namanya polisinya, ada ya, militernya, ada kementerian-kementeriannya, sudah ada semuanya, gitu kan? Komit masyarakatnya sudah berjalan, ini tinggal dikemas dengan syarat Islam. Ini maksudnya. Nah, syarat pertama untuk jadi pemimpin harus orang Muslim. Dari mana dalilnya? Di wilayah mayoritas Islam ya. Dalilnya cukup banyak. Ayat Al-Quran tapi mohon maaf ini saya tidak terlintas karena ini temanya tiba-tiba tadi kita bahasakan sampai ini hari ini. yang saya mau bahas bulu-bulu mahram banyak di jadi saya tidak ingat di ayat berapa di surah apa, tapi bunyinya kurang lebih begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Al-ayat. Terjemahannya begini. Allah bilang, "Hai orang-orang beriman, jangan jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin bukan teman teman mas ya ini pemimpin aulia itu dia pemimpin pemimpin negara memimpin itu tak boleh siapa musuhnya Allah kata para ulama tafsir semua yang kafir kepada Allah dan semua orang selain muslim Allah cap sebagai orang yang kafir itu ya? Allah mengatakan inna dina indallahi Islam di sisi Allah yang Allah terima hanya Memang Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW gitu kan. Kemudian Allah SWT mengatakan juga dalam ayat lain, Alhamdulillah minasyaitonir wa may yabtas islami Jina." falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal Siapa yang memilih selain Islam sebagai agamanya, maka dia yang ditolak, akan ditolak dan dia termasuk di akhirat orang-orang yang rugi yang masuk ke dalam neraka. Berarti memang Allah tolak semua itu, dengan Kemudian juga Allah atau Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis Muslim, enggak ada seorang pun yang mendengarkan saya diutus menjadi nabi dari Yahudi, Nasrani, Majusi, ahli kitab Yahudi dan Nasrani kan orang beriman kepada Allah, punya nabi juga yang Allah utus, tapi mereka masih menolak nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan saya diutus menjadi nabi dari Yahudi, Nasrani, Majusi, Kemudian mereka tidak beriman kepada saya dan mereka meninggal dalam keyakinan itu kecuali mereka akan masuk dalam api neraka. Berarti di sini jelas ya mereka dijak sebagai orang-orang yang kafir. Tak boleh berarti syaratnya ya. Kalau kita berteman dengan orang kafir, selama dia tidak merusak akidah, masih terjadi. Sudah pernah ada sahabat Nabi ya, itu bersahabat dengan orang kafir di Mekah. Jadi kan bersahabat dengan orang kafir di Mekah. Itu banyak. Mereka masih bersahabat, mereka masih punya teman-teman dekat dari orang-orang musyrik di Mekah. Tapi itu Nabi SAW tidak lama. Jadi kan? Nabi SAW punya teman dari salah satu dari pendeta Yahudi yang pernah beliau meminjam 12 sak kurma, gitu kan? Tapi sebagai orang yang dikenal mungkin ada tetangga kita orang kafir itu lain dan Islam masih dibolehkan. Tapi pemimpin nggak boleh. Dalam ayat lain lebih tegas lagi kata Allah SWT, Al-Bidah Masyid rajim, ya alladzina amal la tattakhidul yahuda wal nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa may yatawallahum minkum fa minhum." Al-ayat. Yang artinya, hai orang-orang beriman jangan jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian sebab mereka pemimpin sebagian yang lain. Siapa yang mengangkat mereka sebagai pemimpin, maka bersedia seperti mereka. Mesti kita mereka juga keluar dari Islam. Gitu ya. Karena Allah mengatakan umayyatawallahu minkum. Siapa yang memilih mereka sebagai pemimpin di antara kalian, fa innahu minhum. Dia dari golongan mereka. Jadi, jadi pendekatannya jelas. Dan ada banyak ayat Al-Quran berbicara seperti ini. Banyak sekali. Intinya Al-Quran menjelaskan tidak boleh memilih orang muslim sebagai pemimpin. Baik, itu dari dari Al-Quran. Dari dari sunnah Nabi SAW jelas dan yang paling tepat untuk mencari contoh ya, contoh dalam segala hal kehidupan ekonomi, politik, sosial, dalam masalah apa saja itu kembali kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan hadis irbal buyakin "Alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin mahdina min ba'di addu alaihi min nawajid." Berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah ulama rasyidin setelahku gitu kan berpegang teguh pada sunnah Nabi dan sunnah ulama rasyidin setelah beliau Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Aku alaiha bin Nayyab bin nawajid pegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geram kalian. Ini sampai sini kurang lebih saksi bahasanya baik. Berarti patokannya adalah kita mencontohi Nabi SAW dan Abu Bakar. Ini bukan hanya dalam masalah sholat, dalam semua seluk-beluk kehidupan kita, semua. Nggak boleh nggak boleh dipilih-pilih, semuanya gitu. Ya. Jadi cara berumah tangga, cara berpolitik, cara berekonomi dan seterusnya harus semuanya. Banyak orang Islam, semoga Allah berikan hidayah. Mereka terpengaruh dengan revolusi Perancis. Ada apa dengan revolusi Prancis tahun 66? Tuntutan dari orang-orang Katolik dan Protestan kepada pemerintah Perancis dan lain ini berlaku sekarang hampir seluruh agama Kristen sama. Mereka mengambil konsep yang sama. Mereka menuntut meminta agar gereja dan para pendeta dan pastor memisahkan diri dari ekonomi dan politik. Jadi kalau orang mau jadi ekonom dalam agama Nasrani, nggak perlu konsultasi sama pendeta, nggak perlu, nggak perlu hubungkan dengan Injil, nggak usah. Dalam hubungannya sama Allah nih. Pokoknya ekonomi sendiri saja, mau pakai sistem kapitalis kan, mau sistem apa saja itu tidak ada masalah. Pokoknya dia jalani. Makanya negara-negara Nasrani sekarang kebanyakan mereka pakai sistem kapitalis, Dengan Kalau yang tidak beriman pada Allah maka sistemnya komunis. Kan itu berputar di situ saja kan. Mereka punya sistem sendiri ekonomi. Ya kesimpulannya siapa yang paling kuat dia yang akan berkuasa kan gitu. Itu kesimpulan daripada sistem yang ada. Ya. Kan? Ini nggak boleh dalam Islam. Tidak ada seperti itu. Negara Islam tidak boleh punya sistem seperti tadi. Kita punya sistem sendiri, kan gitu? Islam punya cara sendiri. Kita harus melihat segala seluk-beluk ya Islam dari segala dirinya. Baik, kita banyak tertutup mata kita tidak mengenal atau tidak mengingat sejarah Islam. Apakah ibu-ibu sudah tahu bahwasanya kita ini memimpin dunia, orang Islam ini memimpin dunia 1335 tahun. Kita memimpin dunia 1335 tahun. Dari mana ini? Sekarang tahun berapa Hijriah, ya, Bu? 1435 ya. Kurangi 100 tahun saja. Berarti 1335 tahun. Dari mana ini? Kok bisa Ustaz bilang kita memimpin selama itu? Dan ini sebelum saya jelaskan dari mana, ibu-ibu nanti ambil pelajaran ternyata memang Islam ini agama yang lengkap. Kita punya sistem ekonomi, kita punya sistem politik, kita punya sistem eh, sosial. Kehidupan kita semuanya rapi sebenarnya, gitu kan? Kita sudah menguasai dunia. Kita yang harus dicontohi oleh orang muslim, bukan kita yang dicontohi mereka. Maka kita banyak terkelabui, kita nggak tahu bahwasanya yang kita ini punya kehidupan. Baik, saya lihat kita hitung sama-sama dari mulai Nabi SAW hijrah ke Madinah terhitung dengan satu hijriah ya. Nabi meninggal umur pada tahun 11 hijriah, 4 bulan Rabiul Awal. Berarti 10 tahun pertama sudah berjalan hukum Islam, gitu ya. Sudah berjalan hukum Islam di Madinah, gitu ya. Baik, 10 tahun pertama sudah aman. Apa yang Allah, apa yang Nabi, apa yang Nabi Muhammad SAW terapkan waktu itu? Beliau sebagai raja, beliau juga sebagai nabi di Madinah. Amin. Gitu. Beliau terapkan hukum Allah, ekonominya hukum Allah, politiknya hukum Allah, gitu kan? Mendirikan negara asasnya dengan cara yang Allah inginkan. Kan mendirikan negara juga di dalam Islam ada kriterianya. Pertama Nabi contohkan apa? Yang paling pertama sekali beliau membangun masjid kubah dan Nabawi. Jadi dianjurkan setiap pemimpin muslim itu mempunyai simbol masjid yang besar, jami, dan gitu. Ya kita masjid istiqlal misalnya, itu simbol sebuah negara ada masjid yang besar sehingga umat Islam bisa sholat. Itu yang tadi contohkan. Pertama tiba-tiba yang nggak boleh apa-apa, bangun masjid kubah, bangun masjid Nabawi. Yang kedua, boleh mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Semua pendatang dan dari orang Islam dipersaudarakan dengan masyarakat asli karena tidak ada dalam Islam namanya batas negara, batas suku, batas keturunan, batas lain itu nggak ada. Jadi ibu-ibu jangan terpengaruh atau terkurung dengan saya orang Arab, saya orang Melayu, saya orang kulit, saya orang Afrika itu nggak ada dalam Islam. Karena semua yang syahadat hukumnya Allah sama. Masalah kita berbeda suku dan bahasa ini variatif aja. Waj'alnakum syuhuban wa qabaila itu apa? Kita Arab kami yang jadikan kata Allah kalian bersuku-suku bangsa-bangsa agar kalian saling kenal mengenal, gitu kan? Lalu Allah mengatakan inna orang indallahi atqakum. Orang di antara kalian semua wali orang Arab, wali orang Melayu, wali orang bule, wali orang Afrika, kalian semua yang paling mulia di Allah adalah orang yang paling bertakwa. Walaupun dia kulit hitam dari Afrika, orangnya posisinya kurang, tapi kalau orangnya bertakwa sama Allah, bertakwa itu apa? Jalani semua yang Allah perintahkan, nikmati yang halal, tinggalkan yang haram. Maka itu orang yang paling mulia di sisi Allah. Gak ada bedanya. Kita kalau sholat satu sah, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang bule, sama saja. Kan? Gak ada bedanya orang bule di depan. Enggak. Memang begitu sistem agama Islam. Yang haram di Amerika, haram juga di Indonesia. Nanti kalau kita masuk Ramadan nih, siapapun yang syahadat semuanya Puasa. Sama enggak Kita harus sahur sampai sebelum azan subuh, azan subuh berhenti makan. Sama kan? Apa ada bedanya orang Arab beda dengan orang lain? enggak Karena kita nggak ada nggak ada batas itu dan kita tidak ada batas itu. Maka dipersaudarakan. Apa yang terjadi untuk Nabi SAW saudarakan orang-orang Ansar Madinah itu kan menyambut dengan meriah sahabatnya dari muhajirin kan. Jadi orang Betawi di Jakarta Muslim menyambut saudaranya dari Bandung, dari Jawa Barat, atau dari Jawa Timur, atau dari Papua, dari manapun, dari negara lain, dicampur, dipersaudarakan, begitu. Yang Nabi sudah tahu sebagai asas, karena kalau sudah ada, oh kamu dari luar sana, kamu dari kota sana, kamu dari suku ini, akan terjadi batas-batas dan kritik yang membuat terjadi perselisihan, gitu ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi yang ketiga menulis ya kesepakatan antara Nabi dengan pemimpin-pemimpin Yahudi yang sudah di Madinah, orang-orang kafir, bahwasanya beliau memimpin, beliau yang memimpin. Waktu itu di Madinah ada tiga suku ya, ada suku Kaimuka, ada suku Nadir, ada suku Quraisy suku Yahudi. Tiga-tiganya ada rajanya waktu itu di Madinah. Tapi waktu Nabi SAW datang, Nabi gak akui kerajaan mereka. Nabi biarin mereka dengan bentengnya, dengan eh, kekayaannya. Nabi gak ganggu, tapi yang jadi pemimpin di Madinah rajanya adalah Nabi Muhammad SAW. Harus mereka memilih Nabi. Mereka punya kesepakatan sama Nabi SAW kalau Madinah diserang mereka bela sama-sama. Jadi Nabi tidak paksain mereka untuk masuk Islam. Karena atasnya adalah la orang, fitin, tidak ada paksaan dalam agama. Itu asasnya. Baik, kita lihat ya. bagaimana dalam Islam, dalam Islam ditekankan sekali untuk memilih pemimpin Muslim dan masukkan segala yang berhubungan dengan Islam dalam struktur kehidupan kita. Kita nggak boleh terpengaruh dengan revolusi Prancis yang sudah mempengaruhi seluruh masalah. Mereka memisahkan politikus itu nggak perlu politikus itu apa? Agamis nggak perlu. Nggak perlu ekonomi itu agamis nggak perlu. Nggak perlu mengatakan nggak apa-apa. Seorang pakar ekonomi dan orang Islam sekarang terpengaruh dengan itu. Jadi Pakar-pakar ekonomi kita nggak paham mana hal-hal, Akhirnya mereka tarik sistem kapitalis dan komunis yang sudah ada. Nah mereka tidak terapkan hukum Islam, ya. Sama halnya juga dengan ya, masalah e, politik misalnya. Kita terpengaruh dengan sistem demokrasi yang diambil dari Barat. Seakan-akan orang Islam nggak punya sistem. Kembali kita review sejarah tadi saya bilang. Nabi Muhammad SAW memimpin selama 10 tahun 3 bulan. Setelah Nabi SAW meninggal, siapa yang datang? Abu Bakar. Abu Bakar memimpin berapa lama? 2 tahun. Tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah. Kita hitung ya, ini mulai dari tahun 1 Hijriah sampai 1335 yang kita bilang Islam memimpin tadi. Setelah Abu Bakar meninggal datang Umar. Umar tahun berapa? tahun 13 sampai 23. Ini sudah mulai masuk tahun 23 Hijriah ya. Umar meninggal, datang Utsman. Utsman memimpin dari tahun 23 sampai 37. Umar 10 tahun, 13 sampai 23. Utsman dari 23 sampai 37. Kalau Utsman kurang lebih 14 tahun. Ya. Kemudian datang lagi setelahnya Ali yang dari tahun 37 sampai 40, 3 tahunan. Ini kan berarti sudah sampai tahun 40 Hijriah ya. Perhatikan. Baik, setelah itu berdiri kerajaan pertama dalam Islam namanya dinasti Umayyah. Tahun berapa ini memimpin atau menguasai dunia? Menguasai dunia ya. Ini sudah berdiri kerajaan besar. Ibu kotanya di Damaskus, ibu kota Syria. Itu seluruh wilayah ya Asia di bawah naungan Umayyah Seluruh wilayah Afrika di bawah naungan dinasti Umayyah, bahkan sampai Spanyol itu di bawah pemerintahan. Nanti kita lihat abad yang datang setelahnya. Umayyah itu dari tahun 41 Hijriah sampai 132 Hijriah. Itu dinasti Umayyah ya. Tahun 41 sampai 132 Hijriah. 40 atau 41 kurang lebih. Kemudian datang runtuh setelah itu berdiri kerajaan kedua dalam Islam namanya Abbasiyah. Abbasiyah ini dari tahun 132 sampai 656 Hijriah. 56 656 Hijriah. Setelah Abbasiyah runtuh berdiri dinasti atau khilafah yang besar yang kita kenal di Turki namanya Utsmaniyah Utsmaniyah memimpin dan baru berubah, baru berubah ya, menjadi republika kayak Indonesia itu 1924 masih. Sekarang kita 2014 masih. Kalau kita kurangi, kita kembali ke 1924 gitu kan. Kalau digenapin tahun 2000 saja itu berarti kurang lebih 86 eh, tahun ya dan eh, 76 tahun 76 tahun tambah 14 gitu kan itu kurang lebih ya kurang lebih 90 tahun kalau kita bulatin 100 tahun misalnya 100 tahun baru khilafah atau kerajaan Islam runtuh dan mulai pada saat itu umat Islam berkiblat kepada orang non muslim Mulailah kita kurang dari 100 tahun sekarang, ini mata kita semua mengarah ke Amerika, mengarah ke Eropa. Kurs uangnya, kehidupan sosial masyarakatnya, rumah tangganya, kita lihat laki-lakinya muslim, istrinya muslimah, tapi gak ada Islam di rumahnya. Semua kehidupan orang muslim. Yang ditonton setiap hari film dengan barat, yang dilihat selalu adat-adatnya orang muslim. Semuanya. Jadi rumah tangganya rumah tangga yang itu. Apa yang diceritain? Seringkali tercerita hal-hal yang bobrok dari mereka. Kata-kata kasar dengan pasangan hidupnya, cerai, kemudian depan matanya pasangannya bawa pacarnya, kemudian ini, kemudian itu, yang anaknya kurang ajar, yang rusak akhlaknya, yang luar biasa. Jadi kan kiblat rumah tangga sosial kacebal. Orang yang cuci maki, pembunuhan sana sini dianggap sebuah prestasi. Ini bahaya sekali. Kehidupan ekonomi kita ikut sirkuit kapitalis. Indonesia sekarang sirkuit kapitalis. Ekonominya, tidak ekonomi Islamnya. Kita seakan-akan ini saya bilang dari buta sejarah, lupa. Apakah masuk akal ibu-ibu sekalian? Kita memimpin dunia, memimpin dunia loh ini. Ini khilafah ini adalah satu raja dan semua wilayah Islam di bawah naungannya. Kayak dulu dulu Turki, itu di Turki di Utsmani dulu. Kalau itu dia kembali ke sejarah Indonesia, itu ada dicatat juga dalam sejarah Turk Utsmani. Di Indonesia dulu itu ada empat raja, empat raja yang terdaftar sebagai gubernurnya Utsmani, gubernur di Indonesia sebagai raja. Ada raja Aceh, ada ayahnya Sultan Hasanuddin di Makassar Sultan Alauddin namanya, ada raja Tidore, ada raja Banten. Dulu mereka ini terdaftar sebagai raja Indonesia secara sejarah, histori. Tapi di Turki Utsmani mereka terdaftar sebagai gubernur. Mereka tetap berkiblat kepada satu khalifah. Ini yang non muslim nggak mau nih. Satu raja, semua wilayah Islam di bawah naungannya dan hukumnya satu. Semua yang halal di sana halal di sini, yang haram di sana haram di sini. Begitu sistem Islam. Itu baru 1924 Baru. Sekarang pertanyaannya, apakah kita memimpin 1300 nggak punya sistem ekonomi yang bagus, nggak punya sistem politik yang bagus? Bagaimana bisa memimpin? dunia gak punya sistem yang bagus. Sekarang kita lihat secara ilmiah misalnya. Ada sebuah buku menarik judulnya itu Kulturul Islam. Saya lupa kalau nggak salah pengertiannya bulan bintang. Oleh itu masih bisa dapat coba cari. Waktu saya tulis tesis S2 sempat itu referensi saya salah satunya. Di situ luar biasa didapatkan fakta-fakta secara ilmiah dan secara sejarah yang historis itu ternyata semua perkembangan teknologi yang ada sekarang dari umat Islam. Dan itu banyak juga yang dikelabui oleh orang-orang non-muslim supaya dikemas hanya bukan dari orang Islam. Di situ tuh didatangkan dari yang tidak bisa terbantahkan sampai hari ini adanya aljabar dalam ilmu matematika. Siapa itu aljabar? Ilmuwan muslim dari Spanyol. Ini kan, di zaman kerajaan Abbasiyah tuh. Ada Ibn Sina dalam ilmu kedokteran Sampai sekarang bukunya masih direferensikan utama oleh orang-orang non-muslim. Gak pernah ada kita ganti di musim dan kedokteran. Ada juga, kalau saya tidak salah namanya Al-Jazairi. Ya. Saya lupa namanya kalau salah ikut. Itu yang pertama menemukan, di situ didatangkan ada foto, di buku itu ada foto, itu eh, apa namanya kayak prasasti eh, peninggalan dia. Dia yang pertama menemukan adanya aliran listrik Bagaimana positif negatif itu kalau dipertemukan bisa nyambung akhirnya nyala. Dan nah, itu seperti sekarang aki mobil. Bahkan di situ dikatakan dari inilah sebenarnya diambil oleh Thomas Edison itu yang dikatakan dalam sejarah menemukan listrik dari orang ini, orang muslim ini. Tapi dia yang kembangkan dikenal dari listrik ditemukan dari orang ini. Bersebut dari orang Islam dan banyak sekali ilmu-ilmu seperti itu. Ada faktanya. Bahkan beberapa ilmuwan barat berani mengatakan ya dengan ini juga termasuk yang saya jelaskan di tesis tes tua saya. Saya angkat beberapa statement sekarang juga mohon maaf tidak lintas sama nama mereka. Tapi mereka bilang kami di Eropa justru bersyukur ya kenapa dulu Islam masuk di zaman Umayyah di zaman dulu ada kerajaan Islam di Spanyol. Kalau mereka tidak masuk maka Eropa tidak akan Gak ada perkembangan teknologi, gak ada perkembangan ilmiah, gak ada budaya. Waktu Islam masuk tuh mereka masih luar biasa, ya masih kurang akan segala-galanya. Tapi Islam masuk dengan tatanan ilmu, budaya, ya politik, ekonomi semuanya rapi, maka mereka jadi hidup, mereka jadi belajar. Sekarang yang dikembangkan oleh Barat ini orang-orang Muslim kalau kita bahasakan ya, itu perkembangan dari apa yang Islam sudah taruh dulu batu pertamanya bangunannya jadi bangunan sudah rapi sekarang tinggal ada yang rusak-rusak diperbaiki saja di emas dan kesan ini dari mereka ini yang kita sayangkan ya mata kita terbutakan dengan sejarah bahwasanya kita ini belum menguasai dunia Islam ini adalah syariat Allah turunkan dari langit untuk seluruh manusia kita harus menjadi rahmatan alam alamin kan petunjuk bagi alam semesta Bukan kita yang mengambil petunjuk dari orang, tapi Makanya banyak orang kita sekarang begitu kan semua rumah tangganya rumah tangga non muslim, pekerjaannya yang non muslim, ekonomi yang dikembangkan ekonomi non muslim, riba lah, manipulasi lah, Ya Islam mana gak boleh sistem Islam ini gak diambil sistem yang salah, gitu kan? Kemudian politik sekarang kacau malu semua, kacau malu. Sistem ini dari mana bisa benar itu? akan saya jelaskan bagaimana kacaunya sistem demokrasi kita milikin sekarang ini luar biasa dan bagaimana kalau Islam datang Baik, saya titik beratkan sekarang. Syarat harus menjadi muslim tadi. Saya bilang ditekankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran bagaimana beliau memimpin Madinah, gitu kan? Dan kita tidak perlu mencontohi siapapun agama apapun, gitu kan? Karena Allah mengatakan inna dina indallahi Islam selesai. Di sisi Allah, pencipta langit dan bumi ini hanya Islam. Islam itu maksudnya jadikan sebagai semuanya ya panduan kalian. Dalam ayat lain dikatakan A'udzubillah minasyaitonir bagim ya ayyuhalladzina ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi ya apa? la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ayat. Ayo orang beriman masuklah dalam Islam secara tanpa semuanya makannya, minumnya, pakaiannya, menikahnya, mendidik anaknya, bertetangganya, berekonomi, berpolitik, semua rafa. Dan jangan pernah ikuti bisikan-bisikan setan untuk menyimpang dari syariat Allah itu, gitu kan? Jangan ikuti kebutuhan. Kebutuhan itu langkah-langkah setan kan kalau bisik kita buat ini, kita nolak, oh lagi, dia buat lagi, buat ini, buat itu sampai ada yang nyantol, Seribu satu cara supaya kita sesat, gitu kan? Dari hukum Allah. Maka kata Allah Allah mengatakan kata kuncinya masuk dalam Islam secara apa? Semuanya. Banyak contoh. Bagaimana pemimpin dalam Islam, seorang muslim yang benar itu luar biasa. Saya akan masuk ke poin kedua, syarat kedua. Kita akan berikan banyak contoh di sini untuk jadi pemimpin. Selain muslim, yang kedua harus seorang alim. Harus yang mimpin kita itu seorang yang alim di Indonesia sering dikasih istilah di jamak ulama harus nggak boleh orang biasa mimpin kita nggak bisa. Kalau orang selain alim yang memimpin, ya kayak sekarang persidangan terbuka, perbankan tiba jalan, semua sisi sogok menyogok, apa saja. Perempuan boleh sana sini tidak perlu auratnya, mereka lakukan apa saja bebas kok. Ya. Ini sekarang Ya sudah bukan bukan masa Islam. Ini masanya orang mau pakai celana pendek, mau pakai celana dalam, terserah jalan bebas. Kan begitu. Jadi sekarang sudah terbalik orang yang telanjang jalan di jalan lebih percaya diri daripada orang yang pakai jilbab. Balik. Dianggap ini yang benar, ini yang modern, ini yang kampungan. Terbalik. Kenapa? Bermula dari pemimpin yang bukan seorang alim. Kita mulai satu-satu ya. Ini saya bilang tadi dari awal jangan tergesa-gesa menghakimi ibu sampai terakhir nanti ibu akan dapat kesimpulan kau iya ya. Baik. Allah berfirman dalam Al-Quran ini juga mohon maaf saya tidak terlintas ayat berapa ya, tapi jelas ayatnya Allah mengatakan Allah Auzubillahi Inna ma yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang paling tunduk, yang paling paham, yang paling khusyuk kepada Allah adalah ulama. Siapa ulama itu? Kita dengarkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al ulamau warathatul Anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Nabi siapa ibu-ibu sekalian? Pemimpin. Ya, kan? Nabi itu untuk apa? Untuk pemimpin manusia. menunjukkan mana halal, mana haram hukumnya Allah kan? Itu Nabi. Kata Nabi SAW, para ulama pewarisnya para nabi. Artinya yang seperti nabi itu baru dikatakan ulama. Faham hukum halal haramnya Allah, mengingatkan masyarakat hukum halal hukum halal haramnya Allah, baru dikatakan dia alim. Wa innal anbiya'a la yuwarrifu dinaran wala dirhama Dan sesungguhnya para nabi-nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham, bukan duit, bukan harta yang diwariskan. Apa? innama warasul ilm faman akhadahu akhadha bihaqqin wafir seluruh nabi-nabi mewariskan ilmu ilmu dari Allah ini boleh tidak boleh rapi dalam kehidupan kalian semua ya semua kehidupan kita politiknya ekonominya sosialnya apa saja muslim itu mau dagang tanya Islam mana yang boleh ini? produknya halal kan uang yang dipakai modalnya halal kan cara yang dipakai halal kan harus begitu mau berumah tangga, mana cara yang benar nih? Oh, ada walinya perempuan, oh, ada saksinya dua, oh, ada maharnya. Hukum Allah diterapin, gitu kan? Mau berpolitik harus dengan cara yang benar. Nanti kan kita jelaskan juga gambaran-gambaran bagaimana Islam memberikan mendirikan sebuah negara berpolitik dan Islam itu ada dalam Islam, tapi kita tinggalkan semua itu. Baik kata Nabi SAW, semua nabi-nabi tidak pernah mewariskan dina dari kecuali ilmu. Siapa yang mengambil ilmu itu dia telah mendapatkan banyak sekali manfaat. Berarti ayat Al-Quran sudah menyuruh kita menjadikan ulama sebagai pemimpin karena mereka orang yang paling paham dan hukum Allah ya, Kalau pemimpinnya bukan alim, ya seperti sekarang tergantung dia berkita ke siapa. Inggris ya hukum Inggris, Belanda ya hukum Belanda, kan gitu. Dia berkiblat pada manusia juga. Tapi kalau seorang alim lain, kiblatnya ke mana? Ke Allah. Lain. Kan gitu. Maka Allah yang berlapis sama dia. Kata Nabi SAW, semua ulama waris para nabi. Baik. Berarti di sini dalam hadis pun kita disuruh menjadikan ulama sebagai pengganti para nabi yang memimpin masyarakat. Baik, ada beberapa yang harus kita tahu. Alim yang dimaksud di sini, ini sekaligus kita luruskan karena di Indonesia ini ada luar biasa. Gelar alimnya ini terlalu murah, murah sekali alim ini kan di Indonesia ada kiai, ada ustaz, ada dai, gitu kan? Itu berarti banyak gelarnya. Ada ustazah, apalah dai yang istilah dipakai. Yang paling umum kan sekarang kiai, kan, gitu kan? Ada juga haji. Nah, ini semua dianggap gelar-gelar, gelar-gelar spiritual, ya, cara iman. Jadi orang Islam itu sakral ya, dan ini memang sifatnya e, eh, dikultus bahwasanya dia seorang yang alim. Dan kalau kiai berkata orang paham agama kan. Yang jadi masalah kita di Indonesia ini tidak titik beratkan. Kata Nabi tadi apa? Al ulama'u waratatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Harus sama dengan nabi. Penampilannya, ya, berumah tangganya, apa saja semua. Kalau ada kiai, ustaz, dari nggak seperti Nabi perilakunya, rumah tangganya nggak seperti Nabi. Ya. Saya temukan ada orang-orang subhanallah tamat dari Mesir, tamat dari negara-negara Arab, bergelar sebagai kiai, bergelar sebagai ustaz, kaget waktu lihat istrinya nggak berjilbab. Terjadi. Anak-anaknya nggak pernah diajarin agama, berantakan sana sini. Gak ada Islam di rumahnya. Cuma sebagai gelar dapat ijazah, cari jabatan buat hidup dunia saja. Ini bahaya sekali. Gitu kan? Makanya Nabi SAW bilang apa? Saya tiba di ulama fukaha akan datang setelahku nanti ulama-ulama yang bodoh. Ya. Ulama dianggap oh, ulama oleh masyarakat yang tapi fukaha kata Nabi. Bodoh semuanya, bobrok. Kenapa? Beliau mengatakan ulama la yahtaduna bihaji wa la yastanuna bi sunnati. Orang-orang yang diberikan gelar ulama tapi tidak pernah mengambil petunjuk dariku dan tidak pernah menjalankan sunnahku. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Saya ulangi lafaznya luar biasa kata Nabi akan datang setelah ulama yang sangat bodoh, ulama usufaha. Usufaha ini orang Arab kalau pakai safi artinya bodoh sekali, gitu kan? Nabi gunakan gelar itu ulama usufaha. Apa ciri-cirinya? Al ulama ulama ulama yang la di hadis ulama-ulama yang dapat gelar itu tapi kita tidak pernah petunjuk dari aku dari siapa lagi Mereka ini pemahamannya lain Rasulullah bilang gini enggak ya ini bilang ah ya ini Pak Kiai Nabi tidak bilang Nabi nggak nggak apa-apa itu kan bagus loh ini gimana cara nggak ambil dari Nabi tambah lagi wala yasanu nabi sunnati dan tidak menjadikan atau tidak mengambil sunnah tidak terapi sunnah Sunnah Nabi untuk siapa? Untuk orang beriman dan untuk seluruh manusia. Semuanya baik, gitu kan? Syariat Allah semuanya baik. Coba yang ibu kita jujur sekarang mengatakan Islam mengajarin apa sih? Ajar jujur, ya kan? Diajar amanah. Perintah semua kan? Bakti dengan orang tua, didik anak dengan baik, baik dengan tetangga, kan gitu. Kita nggak boleh membunuh, nggak boleh merusak, menyebarkan keadilan. Kalau membunuh pun di medan perang itu kalau orang yang melawan, Orang menyerah nggak boleh bunuh. Apa wasiat Nabi SAW itu pasukan jihadnya? Jangan bunuh perempuan, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang yang menyerah, jangan rusak fasilitas umum, jangan rusak tempat ibadah, jangan bunuh hewan, jangan rusak kebutuhan. tubuhan Boleh buat kerusakan. Orang mukmin begitu. Ini. Ya, enggak boleh. Enggak menyerah, dia sudah menyerah bukan menyerang, menyerang, menyerang. Ya. Jadi dengan cara kalau dia menyerang nggak boleh lagi, dia terpenjara nggak boleh lagi diserang. Berarti Islam datang dengan sangat luar biasa nih. Masuk dalam semua kehidupan dan kita disuruh buat keadilan. Semua Islam suruh adil dan baik. Kita dilarang apa? Dilarang menipu. nggak boleh gibah, nggak boleh fitnah. Apa semua ini? Ini kerusakan loh semua Berarti kalau orang jadi muslim yang benar, itu jadi bagus dia. Ya kan? Kalau orang terapkan Islam benar, dia ya akan jadi bagus. Jangan amanah, jangan jujur, jangan bakti dengan orang tua, jangan tahu anaknya adalah amanah, jangan bakti dengan suaminya, suami akan baik sama istrinya, ya kan? Masyarakat yang wakmin tiba harus baik sama masyarakatnya dan seterusnya. Karena mereka tahu hisap hari kiamat. Itu orang muslim bro. Dia akan jauhi manipulasi, dia akan jauhi zina, dia akan jauhi bohong, dia akan jauhi ini dan itu semua keburukan tidak boleh. Dan ada ancaman tidak boleh, gitu kan? Seperti itu Islam itu. Berarti memang Islam ini sebenarnya harus bisa diterapkan, nggak boleh nggak? Maksudnya kan begitu. Yang paling paham ini adalah para ulama. Tapi ulama sekali lagi memang seorang alim yang benar-benar waris para nabi yang belajar memang benar agama ini kelihatan dalam kehidupan sehari-hari mereka, gitu kan? Kehidupan sehari-hari. Mohon maaf, mungkin nanti ada salah paham. Saya bilang dari dari Mesir, karena saya pernah di Mesir sekolah dulu. Saya temukan bukan semua mahasiswa Mesir bukan, tapi saya temukan teman-teman saya sendiri yang sudah dengan mata kepala. Waktu mereka meninggal dengan gelar LC misalnya, terlepas daripada Mesir yang mungkin negara lain, tapi saya lihat teman saya dan saya juga pernah di sana sekolah soalnya. Saya pernah dari tahun 89 di sana gitu kan. Ada teman saya undang saya undang menikah di Makassar waktu itu LC. Saya kaget setelah dia saya tidak sempat hadir pernikahannya, setelah nikah dia datang ke rumah saya Datang dengan satu perempuan pakai rok pendek dan pakai jilbab. Saya tidak tahu kalau itu istrinya. Duduk ngobrol sama saya ngobrol, kok orang ini dekat, ini perempuan kok dekat sama dia. Saya pikir pasien karena kebetulan rumah ayah saya ada rumah sakitnya di bawah gitu kan. Jadi dikelola ibu saya, ibu saya dokter jadi dikelola. Gitu. Akhirnya dibilanglah sama, ya saya sama dia ya ini Saya dalam bahasa Arab, siapa yang di sebelah kamu itu supaya nggak tersinggung gitu. Dan ini istri saya. Loh, subhanallah, kenapa nggak cari wanita jilbab itu sama kan mana gitu? Oh nanti gampang wali. Nah ini masalahnya. Gampang wali ini buat PR dalam rumah tangga. Kita rumah tangga kan makrah yang baru. Jangan bawa para rongsokan. Ya. Maksudnya sih para rongsokan jangan bawa PR-nya yang baru rumah tangga. Kita harus punya garpu baru, piring baru, semua kapalnya baru. Jangan malah rusak tanahnya. Kalau rasanya sudah rusak dari awal, kemudian kita mengarahkan rumah tangga kita ini memperbaiki barang rusak di kapal bagus rusak. Ya. Itu berarti siap untuk siap untuk menghabiskan waktu untuk Mana lebih bagus tuh? Kita menikah rumah tangga, ya. Kemudian kita sudah bangun sholat sama-sama malam, kita sudah sholat duha sama-sama, puasa Senin Kamis sama-sama. Kenapa? Karena sebelum nikah sudah Saling tahu kan? Daripada dari awal sholatnya aja enggak. Baru ngasihin kamu sholat dong dia nanti. Kan lebih bagus. Dapat pahala, dapat pahala. Tapi ini pahalanya lebih sempurna daripada ini. Jangan ini dijadikan sebagai alasan. Baik, saya bukan mengoreksi atau menyalahkan yang sudah berlalu, Bu ya. Yang masa lalu kita yang salah jangan ditarik ke anak-anak kita sekarang. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti orang semua buat kesalahan. Tapi orang yang benar adalah orang yang salah kemudian tahu kebenaran diubah sama dia yang benar. Tentu berbeda. Idealnya adalah orang yang sudah baik. Kita pilih pemimpin, nggak apa-apa deh, nanti dia baik sendiri. Tapi kita itu nggak mudah, gitu kan. Susah sekali. Ada orang saya dulu bilang sama saya dulu pengajian, Ustaz, suami saya tiap hari sih, tiap hari singa, tiap hari mabuk, saya tanya, Bu, sebelum nikah namanya sudah tahu belum kalau bapak ini playboy? Tahu tak sebelum nikah? Tahu, sekarang Kenapa nikah sama dia? Ya berarti harus siap diselingkuhi pada saat menikah. Ya wajar dari orang begitu. Hmm, boleh kenapa tidak? Boleh saja. Kan masalahnya begitu kan? Tapi coba kalau dari awal dari orang yang sholat lima waktu di masjid, ada ke masjid, kan gitu. Itu tidak mungkin lah kita kesini ya, ya. Insya Allah lebih benar jalannya. Gitu. Boleh kan? Tadi ibu Gina bilang dapat pahala kan? Dapat pahala. Tapi pahalanya malah lebih bagus. Mengurus dia atau kita sudah sama-sama jalanin perintah agama. Ya, tapi mana lebih bagus daripada mengurus dia dengan kita sudah sama-sama beribadah. Ibu lagi bangun sholat tahajud nih, bangunin suami, ayo bangun sholat tahajud, ah nanti aja. Dia nggak mau, Dapat pahala memang, udah bangunin, tapi berapa lama kira Mana lebih bagus pahalanya dan jiwa kita akan lebih tenang dengan yang kita belum bangun dan sudah bangunin kita. Saya selalu malam ini sama-sama kerja paham agama, kan lain. Tentu lebih aman karena rumah tangga itu seperti bantara masih ada opak-opak ini. Kalau kita sama-sama suami istri, kaptennya dan wakil kaptennya sama-sama sudah bagus, paham bagaimana jalanin kapal itu, semuanya barang-barang bagus, maka akan aman tuh. Kan gitu. Semestinya begitu. Baik, ini masalah pemimpin ya, bukan masalah rumah tangga. Ini ibu-ibu kalau sudah masuk rumah tangga kemana-mana lagi nanti. Nyelenceng lagi kan Baik, kembali ke tadi. Ya. Jadi harus seorang alim. Nah, di Indonesia saya bilang ini yang perlu diperbaiki. Gelar alim ini murah sekali, gampang. Kalau ayahnya kiai, anaknya jadi kiai juga senior ayatnya Ayahnya Ustaz, ayahnya di Ustaz. Baru paham dua tiga ayat katakan dia seorang alim. Ini maknanya. Berapa banyak orang yang bergelar kiai Ustaz punya panjang. Nah disuruh potong contoh sunnah kecil aja kan dijalani. Apalagi sunnah besar, kan? Yang kecil aja nggak diterapin sama dia. Kita lihat luar biasa gitu, ya tidak diperhatikan banyak hal dari hal kecil ke hal yang besar dianggap remeh sekarang di kampus-kampus kita, karena banyak pemikiran liberal yang sudah masuk sekuler segalanya, sampai-sampai ada seorang doktor di salah satu kampus gitu kan di Universitas Negeri di UIN, ya, di Makassar yang sempat bilang kepada beberapa teman-teman saya yang ini yang sempat sekolah sarjana di situ. Mereka bilang, untuk apa itu masih pelajari hadis Nabi makan dengan tangan kanan dengan minum dengan tangan kanan? Sekarang dunia sudah orang-orang Barat sudah berkembang mikirin buat pesawat. Subhanallah, Islam menyuruh kita ngurus dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Mulai dari makan minum pun tangan kanan sampai kamu buat pesawat. Berarti kalau maksudnya apa? Gak usah pikir itu mau makan kiri, mau makan kanan, gak masalah. Ini bagaimana caranya? Seorang profesor ngajar kami di S2 kemarin, dia seperti bilang ibu budaya dan sosial. Saya kan di Indonesia ngambil S2 nya waktu dia. Ya. Kemudian dia sempat bilang di kelas waktu itu, dia bilang sama saya, ini baru bicara masalah sosial, budaya, tradisi di Indonesia, tradisi di Barat, tradisi di macam-macam. Terakhir dia bilang ada satu tradisi orang Bugis Makassar. Yang nah, betul itu di Makassar. Dari tradisi orang Bugis Makassar dia bilang kalau masuk kamar mandi kaki kiri keluar kaki kanan. Dia bilang begini. Kalau saya, dia bilang ini di kelas ya, ini saya saksikan dosen saya profesor. Dia bilang kalau saya, saya bisa, saya bisa saja masuk kamar mandi dengan mundur. Gak harus kaki kiri, gak harus kaki kanan dan seterusnya. Saya angkat tangan, maaf Pak Prof. Bisa saya bicara enggak? Oh iya silakan. Kebetulan saya report dengan izin Allah, setiap saya masuk saya kritis. Ada yang salah oh, saya kritisin dan saya bawakan langsung buku rujukannya. Gitu. Saya bilang, Pak mohon maaf, tadi yang Bapak bilang masuk kamar mandi dari kiri dan keluar dari kanan. Itu bukan tradisi orang Bugis Makassar, itu perintah agama Islam Pak. Semua yang syahadat itu dianjurkan seperti itu oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW kita berhadis Bukhari, masuk kaki kiri, masuk kaki masuk kamar dengan kaki kiri, keluar dari kaki kanan, masuk baca doa Allah bilang nggak wal mubahir Ya Allah jauhkan kami dari syaitan laki-laki dan perempuan. Keluar membaca kufronak dan dari kanan yang artinya pengampunan wahai Tuhan Kaget dia harus bilang, oh, itu dari bagian daripada Islam ya Pak. Profesor loh itu. Iya. Dan dia Muslim ngajar di kampus Islam. Dan umumnya sudah punya jadwal khutbah Jumat di mana-mana. Ini luar biasa. Saya temukan seringkali saya masuk masjid ada kiai khutbah ayat yang dibaca semua. Hanya itu hidayah itu salah. Bukan cuma sekedar salah karena tidak sengaja ya. Penyebutan hurufnya salah. Huruf hijaiyahnya salah. Sampai saya berpikir dari mana dapat gelarnya ini. Yang lebih parah lagi, eh, ibu ibu sekalian di Indonesia ini, gelar haji itu bisa menjadi alim. Pak Haji, oh ini sudah luar biasa. Berarti orang alim. Nanti Jumatnya tidak hadir, disuruh ganti Pak Haji, sekali turun mimbar kalau lagi bilang tidak tahu agama. Boleh haji Boleh. Gak boleh haji Gak boleh. Hukum agak bukan lagi hukum Allah, hukumnya dia. Ini banyak di Indonesia. Dari mana itu Pak Haji bisa disulap 40 hari sampai jadi orang alim pulang? Dia bukan untuk ilmu di sana. Tahu ibu-ibu sudah oleh Pak Haji dia kan? Kalau ONH plus itu masih mending gitu ONH plus masih ada pembimbingnya yang sifatnya kontrol Kemudian itu pun masih terlepas ya. 25 hari kalau plus itu masih ada program buat kita bebas ke alam sendiri balik lagi Ngajinya berapa kali selama 25 hari? Resminya travel itu paling 7 kali, 8 kali di Mekah. Anggaplah 20 kali pengajian. Apakah dengan 20 kali pengajian sudah jadi orang alim? Bagaimana dengan pemerintahan? Pemerintah kita, ya, itu ada pemimpinnya. Pemimpinnya di alam mana, gitu kan? Jemaahnya di alam mana? Saya waktu masih mahasiswa saya di kipas saya kebetulan dari Makassar jadi dokter, dokter haji gitu. Saya hampir tiap hari waktu di Mekah lagi haji datang ke eh, tempat tinggalnya di menara dia. Cuma haji di mana? Pemimpinnya di mana lagi? Alam sendiri pokoknya. Dulu sendiri. Gak pernah ada pimpinan pengurus. mana. Dia sendiri sebenarnya kalau saya kan gak paham makan. Jadi makanya memang pernah bergelar sarjana agama tapi gak paham. Waktu saya masih S2, saya temukan luar biasa. Saya kaget teman-teman saya akan mendapat gelar master agama. Itu gak bisa ngaji tapi saya bilang itulah daripada beberapa orang ini. Ini kayaknya akan menjadi master agama loh. MA kalau tamat, gitu kan? Kemudian orang akan anggap ini adalah ustaz, gitu kan? Ada juga sebagai perempuan ustaz dan dianggap ustaz. Dan bisa ngaji gimana caranya? Gak bisa ngaji gimana? Gak bisa ngaji. Tapi gelar pertama SAG, sarjana agama atau Maka Makalah apa namanya? Eh, artikel yang kita tulis ya, eh, tugas-tugas eh, itu banyak mereka nggak kerjain dari orang-orang yang paham, dibayar duit, beli makalahnya, kemudian dibaca di kelas. Makanya pada saat saya ada, mereka ketakutan karena saya baca dari mana itu salah. Harusnya begini. Mereka tidak bisa bertanggung jawabkan karena mereka bukan bukan mereka yang nyusut. Diambil aja yang sudah lama dulu tahun lalu ada generasi sebelumnya, angkatan sebelumnya sudah pernah tulis diambil di fotokopi, tinggal ganti namanya. Banyak itu. Makanya tidak jarang gelar S2, S3 kita di Indonesia ini pun Masya Allah masih sangat kurang ada apa-apa Jemaah haji kita kalau lagi haji Subhanallah, saya dengan mata kepala Sholatnya aja masih banyak salah Bagaimana pula bisa menjadi alim nih? bisa gitu kan? Orang seorang tidur ulama yang kita masukkan adalah Perhatikan baik-baik, saya datangkan dalilnya Seseorang yang benar-benar sangat paham Tentang mana halal, mana haram dan bukan hanya sebagian semuanya dia mayoritasnya. Kita lihat sekarang. Waktu Nabi Muhammad SAW Wasallam akan meninggal dunia, siapa yang nabi tunjuk jadi pemimpin? Abu Bakar. Siapa Abu Bakar itu? Abu Bakar itu ulama yang sahabat. Kalau di mata kita sekarang bang Islam, kalau disebut nama sahabat, kita pahamnya sahabat adalah ulama. Tapi ternyata di mata Nabi SAW tidak semua sahabatnya ulama. Beliau cari siapa yang paling alim di antara mereka. Itulah Abu Bakar. Orang yang paling paham dan orang yang paling luar biasa dalam menerapkan Islam dalam kehidupannya. Waktu Nabi SAW mau meninggal, ibu-ibu sekalian, itu beliau sempat pingsan tiga kali. Bangun pertama mau pingsan ada di, di kamarnya Aisyah, rumahnya Aisyah, mana? Lalu beliau bilang kepada Aisyah, wahai Aisyah, keluarlah. Ya, sampaikan kepada Abu Bakar agar memimpin orang sholat. Siapa Abu Bakar ini? Ayahnya Aisyah. Aisyah radhiyallahu takut kalau dia bilang dikira dia buat buat. nak Abu Bakar ayahnya. Abu Bakar Aisyah diam. Aisyah sedang pingsan. Bangun yang kedua. Nabi sadar yang kedua. Nabi bilang kepada Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu wahai Aisyah, aku sudah jalankan perintah saya. Aisyah bilang ya Rasulullah, Abu Bakar ayahku orang yang mudah menangis. Artinya kalau sholat baca ayat nangis, baca ayat nangis. Jadi kenapa? Karena khusyuknya kepada Allah, gitu kan? Kita bisa bayangkan Aisyah sini menceritakan tentang ciri ayahnya. Setiap baca ayat neraka nangis, ayat surga nangis, tentang rahmat Allah nangis, azabnya Allah nangis. Luar biasa gitu, orang yang tidak bisa tunduk sekali kepada Allah. Kata Aisyah, itu pilih orang lain ya Rasulullah. Pas begitu Rasulullah pingsan lagi. Bangun yang ketiga, Rasulullah SAW tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, sudah kau jalankan tindak saya belum? Kata beliau, belum, ya Rasulullah. Karena ayah saya orang yang bangka, mudah nangis, coba cari orang lain. Lalu Nabi SAW dengan tegas berkata, sungguh engkau wahai Aisyah dan kalian kaum wanita ragu dalam menerapkan kebenaran. Ya, benar atau salah atau benar masih ah masih boleh mungkin ragu. Ke, eh, apa Beliau mengatakan, lakukan titah saya, berjalanlah titah saya. Allah dan Rasulnya menolak yang menjadi pemimpin kecuali allah Pada zaman itu, tolong ukurnya yang nomor satu jadi pemimpin negara harus bisa jadi imam sholat lima waktu di masjid jamek. Jadi kalau presiden kita idealnya istiqlal itu harus subuh, duhur, asal, maghrib, isya. Harus. Mesti begitu. Dan apa kriteria pemimpin coba kira-kira? Jadi usia jadwal rutin tuh mobil presiden itu subuh dari situ di Istiqlal jadi imam. Balik dulu ada lagi di situ jadwal rutin. Siapa yang kita jadikan contoh? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad jadi imam di waktu sholat di masjid Kenapa? Nah gitu. Dan pada saat dia mau meninggal beliau bilang apa? Suruh Abu Bakar wahai Aisyah gantikan saya jadi imam sholat. Makanya ulama bilang Kenapa Abu Bakar yang dipilih oleh masyarakat Madinah menjadi khalifah waktu itu? Karena mereka paham yang jadi imam sholat adalah pemimpin negara. Emang seperti itu. Apa kita pemimpin sholat? Harus bacanya benar. <laughs> orang yang paling benar bacaannya, orang yang paling paham tentang halal haramnya Allah, ya. orang yang paling bertakwa sama Allah. Walaupun dia lebih muda, tapi hafalannya lebih bagus, orang yang diberikan dengan Allah dia boleh jadi imam, ngalahin orang-orang tua begitu Itu patokannya. Waktu Abu Bakar akan meninggal, apa yang Abu Bakar tulis? Wasiat. Beliau menulis wasiat sebelum meninggal tahun 13 Hijriah, wahai kaum muslimin di Madinah ya waktu itu, saya telah meninggalkan kepada kalian wasiat seorang hamba Allah yang menurut saya cocok jadi pemimpin kalian karena dia paling paham halal haramnya Allah dari orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut sama Allah. Itulah Umar bin Khattab. Abu Bakar meninggal, muslimin dapat wasiatnya, langsung Abu Bakar jadi pemimpin, Abu Bakar jadi pemimpin. Enggak pakai kampanye-kampanye yang kita sekarang ada.